Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mukhtasar al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita masuk di halaman 73, perhatikan 73 yang cetakan kami ini ya. Insyaallah sama juga tidak jauh beda. Kita lihat para fiik Qala al-mu'allif rahimahullah fi zaujatihi radhiyallahu anhunna. Sekarang pembahasan kita adalah seputar apa? Na barakallahu fikum. Nah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja istrinya, jumlahnya berapa? Simak kitabnya. Na barakallahu fikum biasanya biasakan simak kitabnya yang punya kitabnya. Nah biar nanti kedepannya semangat lagi dibagi. Nah, bukan dibuka kemudian dibiarkan. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif rahimahullah awwalu man tazawwaja sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat istri yang pertama kali Rasulullah SAW nikahi. Siapa itu? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. kanat wazira sidqin lahu lamma bu'itha. Masyaallah. Maka dahulu beliau, itu Khadijah bintu Khuwailid adalah sosok wanita yang apa? Pendamping setia. Ha? Eh? Pendamping setia, pendukung, penguat, penolong yang jujur untuk Rasulullah SAW ketika awal mula diutus. Ha? Eh? Awal mula diangkat menjadi Nabi. Yaitu waktu itu ketika usia berapa tahun Rasulullah SAW? Ha? Eh? Ketika diutus Nah, barakallahu diangkat menjadi nabi ketika usia berapa? 4 eh? Berapa? 45. Jangan sampai lebih dan sampai kurang. Berapa tahun? 40 pas. 40 tahun. Nah, nah pertama kali siapa yang memberikan motivasi, dorongan, sabar, tenang? Khadijah bintu Khuwailid. Ya kan? Sampai-sampai beliau gemetaran kan Rasulullah SAW. Nah, karena melihat apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kita lihat sini, wahya awwalu man amana bihi 'ala sahih. Yang mana Khadijah bintu Khuwailid dari kalangan wanita adalah yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya menurut pendapat yang sahih. Jadi nanti kalau globalnya yang masyhur dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam Khadijah bintu Khuwailid. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan laki-laki dewasa siapa? Hmm? Waraka bin Naufal. Waraka bin Naufal. Sebutkan kisahnya itu ya Waraka bin Naufal memang waktu itu usianya sudah tua ya. Nah, cuman kalau yang masyhur dari kalangan eh, al-mu'arrikhun itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau meninjau di awal permulaan, nah pengkabaran tentang Khadijah ketika mengabarkan bagaimana Rasulullah SAW menerima wahyu kemudian Nah, barakallahu fikum termasuk yang pertama kali beriman Warqah bin Naufal. Nah, kalian di sini walam yatazawwaj fi hayatiha bisiwaha. Di masa hidup beliau, perhatikan ini ya. Di masa hidup beliau, beliau tidak menikah dengan perempuan yang lain selain Khadijah bintu Khuwailid. Dan dari Khadijah inilah punya keturunan. Eh, punya keturunan berapa? Keturunan yang dari Khadijah bintu Khuwailid berapa orang? Anak Sebutkan semuanya. Irsyad. Anak Rasulullah SAW dari Khadijah bin Khuwailid. Berapa orang? Sebutkan. Al-Qasim. Zainab. Mukulsum. Tukanyah Fatimah. Abdullah. Nah, kemudian ada satu lagi dari seorang wanita, nah, seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada beliau oleh salah satu raja Mesir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, siapakah wanita tersebut dan siapakah anak dari wanita tersebut? Antum, Akharun? Maria Al-Qibtiyah. Siapa anaknya? Ibrahim. Maria bintu siapa kemarin? Maria Kiptiah, qibtiyah Maria anaknya siapa? Bapaknya Maria siapa? Kemarin namanya? Antum? Ibrahim? Awa, Singat, Nah, barakallahu fiik. Siapa kemarin bapaknya Maria eh, eh, Abu Mu'ad? Siapa? Al eh, Samun. Syam'un, Maria bintu Samun itu ma'rufnya. Maria bintu Samun al Kiptiah. Nah, barakallahu Ya totalnya ada tujuh ya. Nah, kita lihat di sini biar tambah jelas. Naam. Walam yatazawwad fi hayatiha bi siwaha dan beliau tidak menikah di masa hidup Khadijah bintu Khuwailid kecuali hanya dengan Khadijah saja. jalalatiha dikarenakan mulianya Khadijah tersebut wa idami mahalliha indah dan Nah, dikarenakan agungnya kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqat matat qabla al-hijrah dan sungguh Khadijah meninggal sebelum hijrah. Sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, nam beliau Khadijah binti Khuwailid sudah meninggal. Yang kedua, istri yang kedua, perhatikan, summa tazawwaja Saudah binta Zam'ah al-Qurasyiyah al-Amiriyah. Kemudian setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid, Beliau menikah dengan Saudah. Ini, ini yang kedua. Jadi kalau nggak ada nomornya atau nomor sendiri aja nanti biar tahu jumlahnya. Kemudian beliau menikahi Saudah binti Zam'ah Al-Qurasyiyah Al-Amiriyah setelah apa? Ba'da mauti Khadijah di Makkah. Setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid di Makkah. Wa dakhala biha dan beliau membangun rumah tangga di sana. Paham ya? Naam, dukhul membangun rumah tangga di sana. Naam. Wa tuwfiyat fi akhir ayami Amir Mu'minin Umar Khattab. Dan Saudah bintu Zam'ah meninggal dunia di akhir-akhir apa? Di akhir-akhir khilafah pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu Jadi meninggalnya di akhir-akhir kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Berikutnya yang ketiga, yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Zam'ah, ya kan? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian yang ketiga sekarang wa qabla Wakila ada yang mengatakan tazawwaja Aisyah qabla Sauda. Ada yang mengatakan sebelum Sauda itu Aisyah. Paham ya? Naam. Ada yang mengatakan sebelum Sauda itu Rasulullah menikah dengan Aisyah. Tapi kita lihat sini, walakinahu lam yabni biha illa fi Syawal min sanah tsaniyah min hijrah. Tapi beliau walaupun nah barakallahu fikum menikah dengan Aisyah sebelumnya, tapi beliau belum apa barakallahu fikum belum membangun membangun rumah tangganya. Nah, sampai kapan? Sampai bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Itu baru beliau apa? Nah, barakallahu fikum mulai nah berumah tangga. Walam yatazawwad bikran siwaha dan beliau tidak menikah dengan seorang gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Jadi dari kalangan istri itu semuanya bukan gadis. Yang gadis hanya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, barakallahu fikum itu yang disebutkan dalam sejarah dan juga sesuai dengan dalil yang ada. Walam yatihi al-wahyu fi lihafi imra'atin min nisa'i siwaha, masyaallah. Dan tidak ada eh, wahyu yang datang dalam kondisi apa? Nah, barakallahu fikum berada di selimutnya seorang wanita dari kalangan istri-istrinya selain Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya bagaimana? Maksudnya na barakallahu fiikum habibakumullah dalam kondisi Nah, Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha lihafatannya selimut ya dalam artian ketika nah barakallahu beliau sallallahu alaihi bersama Aisyah radhiyallahu anha turun wahyu enggak ada dari kalangan istri-istri yang lain yang seperti itu keadaannya. Paham ya? Nah, hanya Aisyah radhiyallahu anha saja yang Nah barakallahu film ketika Rasulullah berduaan kemudian turun wahyu di situ. Walam yuhabbu ahadan atau walam yuhibba ahadan minan nisa mislah. Dan Rasulullah tidak mencintai seorang pun dari kalangan wanita, dari kalangan istri-istrinya seperti Rasulullah mencintai Aisyah. Ingat-ingat hadisnya kemarin ya. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu suatu ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabun nas laik Siapakah manusia yang paling kau cintai? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Aisyah. Wa minar rijal kalau dari kalangan laki-laki abuha bapaknya. Paham ya? Jadi Aisyah radhiyallahu anha termasuk apa? Istri beliau yang paling beliau cintai. Paham ya? dari kalangan laki-laki siapa tadi? Abuha bapaknya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum. Waqad kanat laha ma'athir wa khasa'is dzukirat fil Qur'an was sunnah masyaallah. Dan sungguh dahulu Aisyah radhiyallahu memiliki apa barakallahu fikum pengaruh yang sangat besar dan juga kekhususan-kekhususan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pengaruhnya apa di antaranya? Di antaranya dari kalangan enam para wanita setara mutlak ya barakallahu fiik. Naam Aisyah ummul mukminin afdal dari sisi ilmunya. Paham ya? Naam ummul mukminin radhiyallahu anha dalam kondisi berilmu, ilmunya sangat luar biasa termasuk al muqsirun fi asar, beliau tidak pernah rehlah. nggak pernah rehlah pergi jauh mencari ilmu nggak pernah. Paham ya? Nggak dinukil sama sekali. Aisyah pergi jauh mondok pesantren nggak ada. Paham ya? Beliau fokus mengambil ilmu dari Rasulullah SAW mahrumnya Paham ya? Tidur istirahat di rumahnya. Bukan apa? Bukan pergi jauh kemudian pondok pesantren Eh, Ini berbulan-bulan bertahun-tahun. Kalau laki-laki banyak. Paham ya? Kalau para enam ulama eh, untuk terdahulu laki-laki banyak yang mereka nah barakallahu fikum rihlah, pergi jauh berbulan-bulan mencari hadis ke Baghdad, ke Syam. Paham ya? Kalau enggak percaya buktikan dalam kitab eh, kitab para ulama Syiar Alamun Bala ada bagaimana sejarah para ulama dahulu dalam mencari ilmu hadis. Alkitab Hilyah li Abi Nu'aim juga ada kitab yang lain tarikh Baghdad juga ada. Jadi jangan sampai keliru atau salah alamat barakallahu fik dalam apa? mengkondisikan cara belajarnya seorang wanita sama-sama wajib belajar sama talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim laki-laki maupun wanita sama-sama wajibnya tapi caranya dalam mencari ilmu itu beda, kadarnya pun beda. Itu juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, kadarnya beda laki-laki dan perempuan dalam mencari ilmu. Tapi sama-sama wajib mencari ilmu. Ini lihat ini. Nah, eh, beliau sangat apa? berpengaruh. Eh, dan juga nah kalau fiqum memiliki ilmu yang sangat luar biasa eh, wala yu'lam fi hadil ummah imra'atun balaghat minal ilmi mablaghaha masyaallah dan tidak diketahui seorang pun dari kalangan umat ini seorang wanita yang memiliki ilmu mencapai ilmu yang dimiliki oleh Aisyah radhiallahu anha. Bayangkan itu. Belajar melalui la barakallahu fikum mahramnya. Eh, bersama Rasulullah SAW. Tidak rehlah bayangkan. Bisa menjadi muksirun fi riwayatil athar wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya Ibnu Umar wa anasun wal habr kal khudri wa jabirun wa zaujatun nabiyyi Aisyah radhiyallahu anha paham ya nah jadi jangan sampai wah kalau perempuan kalau nggak di pondok pesantren ini nggak berilmu siapa bilang ini lihat ini contohnya ini paham ya nah para ulama itu mereka membimbing bagaimana caranya terbaik untuk para wanita agar apa agar mereka terkondisikan bukan berarti mereka nggak boleh belajar atau yang semisalnya tapi kalau beliau tepat silahkan, tapi tidurnya di mana? Di rumahnya. Paham ya? Nah, kalau fikum kalau belajar silahkan tapi tidurnya di rumahnya. Nah, pulang pergi di antar mahramnya. Adapun rehlah pergi jauh pada pesantren, itu enggak ada mulai dari al Qur'an Al Faddalah, tiga generasi, generasi sahabat tabi'in dan tabi'in enggak pernah dinukilkan ada seorang wanita fulanah bintu fulan rehlah. Pernah enggak dijumpai seperti itu? Enggak pernah. Kalau dijumpai tunjukkan, enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi kita seorang ahlu sunnah, ngaku sunni sanafi, salafnya mana gitu loh. Paham ya? Jangan cuma sekedar ini kan bagus Ustaz. Kalau zaman sekarang para akhwat para di rumah ya rusak. Bukan masalah rusak atau tidaknya, keluarga tanggung jawab. Paham ya? Dan dia harus dibimbing dan bimbingan yang benar, bukan malah dijauhkan rumahnya yang akhirnya apa? Nah, menyelisih tabiat wanita. Allah musta'an wa qarna fi buyutikunna dan menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Ini satu contoh ini ya. Dan tidak diketahui dari kalangan wanita umat ini yang mencapai ilmunya seperti ilmunya Aisyah radhiyallahu Bayangkan ini, enggak ada. Naam, wa tuwfiyat sanah 70 wa qila 58 dan beliau radhiyallahu anha meninggal pada tahun na barakallahu 57 atau 58 Hijriah. Naam, itu. Ada yang mengatakan 57, ada yang mengatakan apa? 58 Hijriah. Masya Allah Aisyah umur Minin. Para ulama beda pendapat mengenai siapa yang Abdul Khadijah bintu Khuwailid atau Aisyah umur Minin yang rajih para kalafik yang kuat. Nam dirinci. Apa intinya? Kalau dari sisi awal permulaan nah menerima wahyu, perjuangan, pengorbanan, dorongan motivasi kepada Rasulullah SAW, Khadijah bintu Khuwailid yang Abdul. Tapi kalau dari sisi ilmu, Aisyah ummin ummil mukminin lebih afdal. Paham ya? Naam, dari istri ilmu. Tadi lihat tadi. Wala yu'lamu fi hadhil umma imra'atun balaghat minal ilmi balaghaha. Masyaallah. Dan tidak diketahui dari kalangan umat ini seorang wanita pun yang mencapai ilmunya setingkat Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha. Masyaallah. Naam. Kita ambil dikit lagi. Summa tazawwaja Hafsah binta Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Kemudian beliau eh, berikutnya menikahi apa? Menikahi putrinya Umar bin Khattab anhu itu Hafsah. Pertama Khadijah, kedua Saudah bin Zam'ah, Zam kemudian yang ketiga Na'am barakallahu fikum Aisyah, yang keempat sekarang Naam Hafsah bintu Umar anha. Pada tahun berapa? Fi sanah salisah minal hijriah. Minal hijrah. Yaitu pada tahun 3 hijriah. Waqat talaqaha sallallahu tsumma raja'aha. Kemudian beliau menceraikannya, kemudian rujuk kembali. Wa tuwfiyat sana 41 wa qila 50 wa qila sana 45. Kemudian Hafsah bin Umar ini meninggal dunia pada tahun 41 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 50 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 645 Hijriah. Yang jelas apa? Nah barakallahu fikum sekitar itu. Nah ini istri yang keempat. Selain Rasulullah SAW paling banyak empat. Paham ya? Paling banyak empat. Enggak boleh lebih dari itu. Ada Rasulullah khususan khusus. Ada selain Rasulullah SAW, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha ruba'. Nikahilah oleh kalian sesuka kalian. Yang kalian sukai dari kalangan wanita dua, tiga atau empat. Lebih dari itu boleh enggak? Tidak boleh. Dah itu dah. Adapun Rasulullah SAW istrinya lebih dari empat itu khusus beliau. Nah, barakallahu fiikum khusus beliau. Adapun umatnya nah paling maksimalnya empat. Itu kalau mampu. Am ya? Nah, mampu hartanya, mampu mampu berbuat keadilan dalam apa? Dalam memberikan nah barakallahu fiikum Aisyah kepada istri-istrinya. Kalau enggak mampu bagaimana? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah itu solusinya. Kalau enggak mampu cukup satu. Paham ya? Dan kalau kalian pun cukup cukup satu. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum kita ambil satu lagi biar pas lima. Sisanya pada pertemuan yang akan datang. Summa tazawwaja Umma Salamah wasmuha Hindun bintu Abi Umayyah Al-Qurasyiyah. Nah, kemudian beliau istri yang kelima menikah dengan Ummu Salamah. Namanya Hindun nah bintu Abi Umayyah Al-Qurasyiyah. Kapan itu terjadi pernikahannya? Wadalika ba'da wafati zaujiha Abi Salamah. Abdullah bin Abdul Asad. Marja'ahu min Badrin. Kapan beliau Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah ini? Yaitu ketika Nah, Ummu Salamah telah meninggal apa? Suaminya. Siapa suaminya? Abu Salamah Abdullah bin Naam Abdul Asad. Kapan itu? Ketika Nah, barakallahu fikum nah, selepas pulang dari apa? Perang Badar. Naam. Paham ya? Jadi ketika pulangannya perang Badar, setelah pulang dari perang Badar meninggal dunia Abu Salamah ini. Setelah itu baru Rasulullah menikahi apa? Menikahi Ummu Salamah. Tentunya apa? Menikahnya setelah apa? Masa iddahnya habis. Karena masa iddah enam seorang wanita enam kan ketika tinggal mati suaminya berapa masa iddahnya? Nah, barakallahu fi masa iddahnya berapa? Eh, barakallahu fiikum Abdurrahman Empat bulan sepuluh hari dulunya sebelum dihapus, sebelum ada penghapus. Eh, nah, barakallahu fikum kalau seorang wanita, seorang istri ditinggal mati suaminya. Nah, barakallahu fikum masa idahnya bagaimana? Yang sudah kita lewati kemarin. Ngapain Abdurrahman? Gak boleh ngapain? Ewa, Abdullah. Kemudian dihapus, 6 cukup 4 bulan 10 hari. Eh, kalau dulunya dulunya berapa? Dulunya bagaimana dulunya? Yang kemarin kita lewati itu. Eh, ingat? Eh? Enggak boleh keluar rumah setahun. Paham ya? Nah, di rumah terus. Nah, nah itu ternyata apa? Ternyata datang penghapusnya yaitu cukup 4 bulan 10 hari. Nah, Rasulullah menikahi setelah masa iddah. man qadat iddatuha khatabaha sallallahu wa hadza yaqtabi anadali dzalika awal sanah salisah. Ya kan? Ketika selesai masa iddahnya, barulah beliau sallallahu melamar Naam Ummu Salamah ini dan ini menunjukkan bahwasannya apa? Naam itu semuanya menunjukkan bahwasannya terjadinya di awal tahun 3 Hijriah, awal sanah salisah itu naam. Qala al-Waqidi tuwfiyat sanat 69. Al-Waqidi mengatakan meninggal dunia pada tahun na barakallahu fikum 69. Siapa ini? Ummu Salamah ini. Ewa. Wa qala ghairuhu fi khilafati Yazid bin Muawiyah sana isnatain na'am wasittin. Ada juga mengatakan nah meninggalnya pada kepemimpinan atau zaman pimpinan siapa? Yazid bin Muawiyah hidup bertahun 60 62 Hijriah. Wallahu a'lam bissawab. Kita baru mengambil 5 ini. Nam Khadijah binti Khuwailid, kemudian Aisyah, eh, kemudian Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah, kemudian apa? Hafsah binti Umar, nam kemudian Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.